wa saruha alal fardi wal mustama' Kita Ma'asi, kemaksiatan dan pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan pribadi seorang. Kita masuk <clears throat> pada bab yang berikutnya, bab yang pertama daripada kitab ini. Mualliful kitab ingin menerangkan kepada kita tentang definisi al-kabair dan definisi al-saghair. <clears throat> Banyak sekali perkataan para ulama yang menerangkan tentang ta'rif definisi al-kabair. Dan juga banyak sekali riwayat dari para imah tentang masalah al-kabair. Salah satunya adalah perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang al-kabair. Beliau meriwayatkan dan menukil dari satu riwayat dari Abdullah ibnu Abbas semoga Allah meridainya Al-Kabair beliau mengatakan dosa besar itu adalah kullu bin setiap dosa khatamahu Allah taala bi binarin au ghadabin au la'natin au azab yakni setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman untuk pelakunya dengan nar dengan api neraka atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau laknat Allah Subhanahu wa taala atau adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang pernah dinukilkan diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri dalam kitab Syarh Tahawiyah juga bisa antum merujuknya dan juga dalam kitab Syarah Muslim Lin Nawawi yang ditulis oleh Al Imam Nawawi juga antum bisa mendapatkan. Kemudian juga salah satu definisi daripada al-kabair adalah dosa-dosa besar itu seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Atiyah kullu ma aujaba fihi had yakni setiap dosa yang mewajibkan atas pelakunya had satu hukuman satu balasan atau kullu ma aujaba bin nari kama ja'at fih la'nah yakni setiap perbuatan yang mengharuskan pelakunya untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka atau dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala itulah dosa besar. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mendefinisikan dosa besar ini dengan perkataan kullu dzanbin setiap dosa azzama syar'u yang mana syariat ini telah membesarkan perkaranya bitawa'udi alaihi bil iqab yakni membesarkan perkaranya dengan satu azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk para pelakunya. Inilah perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ikhwatal iman, pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari beberapa ta'rif, definisi-definisi para imam-imam besar tentang kabair, tentang dosa-dosa besar, adalah setiap dosa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya dengan azab, dengan siksaannya, dengan nar, dengan api neraka dan dan juga dengan laknat yang dia berhak untuk mendapatkannya, itulah kabirah. Itulah kabirah daripada kabair. Kemudian setelah kita mengetahui definisi daripada al-kabair, ikhwatal iman, di sini para ulama ingin menerangkan kepada kita semua yakni berapa jumlah al-kabair itu. Saya akan membawakan beberapa pendapat-pendapat para ulama tentang jumlah bilangan al-kabair yang termaktub di dalam Al-Quran, yang termaktub di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Tabrani dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya annahu qala anil kabair yakni bahasanya Abdullah bin Abbas berkata tentang masalah kabair hiya ila sab'in hiya ila sab'in aqrab minha ila sab' yakni kata Abdullah bin Abbas bahasanya jumlah kabair ini yang ada dalam Al-Qur'an yang pernah Allah sebut disebutkan dalam Al-Quran dan juga pernah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, yakni mencapai jumlahnya mencapai 70. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Jarir, semoga Allah meridhai mereka semua. Satu riwayat perkataan Sa'id ibn Jubair, semoga Allah meridainya, dia berkata, berkata Sa'id ibn Jubair, inna rajulan qala libni Abbas, ada seorang bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, kamil kabair, berapa jumlah dosa besar itu? Asabun hiya, apakah kabair itu jumlahnya ada tujuh? Qala kemudian Abdullah ibnu Abbas menjawab pertanyaan Sa'id ibn Jubair, dia mengatakan ila sab'miyah sampai jumlahnya mencapai 700 jenis dosa besar. Ikhwatul iman yang makan Allah Subhanahu wa taala pendapat yang pertama menyatakan jumlah kabirah dosa besar itu adalah 70. Kemudian dalam riwayat yang lain menyatakan ada 700 Subhanallah al betapa banyak kabirah dosa-dosa besar yang mesti dan harus dipelajari oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam perangkap dosa besar dan tidak bisa keluar daripadanya. kekuatan iman yang makan Allah Subhanahu wa taala Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya jumlah al-kabirah itu seperti yang diriwayatkan oleh sahihai oleh Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini adalah sahih termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ijtanibu as-sab' al-mubiqat kata Nabi jauhilah tujuh hal yang akan membinasakan kalian. Qila ya Rasulullah. Ada seorang bertanya kepada Rasul SAW, Ma Apa tujuh hal itu? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Asyirku billah. yakni orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian yang pertama dan para ulamanya para ulama mengatakan Syirik itu merupakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dan betapa banyak perbuatan syirik ini merembah di kalangan masyarakat kita. Syirik menjadikan kehidupan seseorang tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan misal bandingan kesamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik dan Allah jauhkan kita semua dari perbuatan syirik. Kemudian yang kedua adalah termasuk dosa besar dalam hadis Abu Hurairah ini adalah sihir, yakni orang berbuat sihir menggunakan orang-orang untuk menyihir saudaranya atau menyihir tetangganya atau menyihir rekan bisnisnya yakni dengan membuat dia gelisah, dengan membuat orang tadi lupa akan istrinya, dengan membuat orang tadi murtad daripada ajaran Allah. Banyak sekali akibat buruk yang diakibatkan oleh perbuatan sihir, wa ma'aksar sihir, dan betapa banyak perbuatan sihir ini ada di negeri kita ini. Bahkan sihir merupakan solusi segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di, di negeri kita ini. Ketika terjadi kebencian antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, maka mereka pergi ke tukang sihir. Ketika terjadi pilkada pemilihan-pemilihan umum, maka mereka pergi ke tukang sihir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah al-qatl, qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, yakni membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Ini termasuk dosa besar Kemudian wa aklu malil yatim. Kemudian memakan harta daripada anak yatim. Wa aklu riba dan memakan harta riba. Dan masalah riba ini subhanallah al-azim yakni masalah yang banyak sekali orang menggandrunginya banyak sekali orang menganggap riba itu adalah halal Padahal Majelis Ulama Indonesia pernah memberikan fatwa dan fatwa ini sudah lama beredar tentang haramnya riba. Dan betapa banyak muamalah transaksi-transaksi perbankan kita yang tidak selamat daripada riba. Dan betapa banyak yakni orang-orang yang sekarang ini hidup di bawah riba, di bawah tekanan-tekanan riba yang merajalela. Nauzubillah min dzalik. Watawalli yawma zahaf berikutnya yakni orang yang lari ketika terjadi atau ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat yakni yang berikutnya menuduh memberikan tuduhan yang tidak benar kepada orang-orang yang muhsanat wanita-wanita yang terpelihara wanita-wanita yang terpuji wanita-wanita yang tidak tahu tentang masalah perzinahan, wanita-wanita yang tidak pernah keluar daripada rumahnya dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyahid dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahasanya jumlah kabair menurut pendapat yang kedua adalah jumlahnya ada tujuh. Kemudian pendapat yang ketiga diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan riwayat ini maktub dalam kitab Al-Jawazir Libni Hajar dan juga juga dimuat juga dalam Al-Jawabul Kafi bahasanya jumlah kabair itu ada empat dan dikatakan pula ada tiga dikatakan pula ada sepuluh dan dan pendapat ini yakni diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan ada riwayat yang meriwayatkan lebih banyak daripada itu semua. Kemudian pendapat yang ketujuh, yang keempat yang diriwayatkan yang pernah disebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Ibnul Qayyim bahasanya beliau menyebutkan bahasanya jumlah al-kabair ini ada sab'ah asyarah yakni ada 17 yang tadi mengatakan 70, kemudian 7, kemudian 4, kemudian 10. Menunjukkan bahasanya jumlah kabar ini bukan satu. Dan kabar ini banyak sekali. Bahkan seperti riwayat tabrani yang saya sebutkan tadi sampai 700 jenis kabair dosa dosa besar. Nah, riwayat yang keempat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi yakni kabair itu dosa besar itu ada 17 berkata beliau Al-kabair sabu asyarah arba'un fil qalbi dosa besar itu ada 17 arba'un fil qalbi empat di antaranya terdapat di dalam hati seseorang pendengar roja yang dimakan Allah Subhanahu wa taala empat yang ada di dalam hati seseorang adalah kata Ibnul Qayyim asyirku yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala naudzubillah menjadikan sesembahan selain Allah menjadikan tandingan bagi Allah wal israru alal ma'siyati yakni orang terus-menerus tidak bosan-bosannya dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik Orang yang berbuat kemaksiatan seharusnya jera dengan perbuatan yang dia lakukan tadi. Kemaksiatan tidaklah akan melahirkan kecuali zil, kecuali zul, kecuali kehinaan, kesengsaraan dan kemaksiatan itu akan mematikan hati seseorang dan akan menghalangi pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kedua ini adalah orang yang melakukan israr, terus-menerus dia berbuat kemaksiatan. Satu maksiat dia perbuat, setelah dia bertobat dia mengulangi lagi, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Ikhwani pendengar radio Raja yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam maksiat ini selalu menjaga dirinya dan selalu mewasiatkan dan menasihati umatnya agar tidak pernah menyentuh maksiat. Maksiat ini apabila dilakukan oleh seseorang, naudzubillah min dalik, apalagi terus-terusan berbuat kemaksiatan, maka dia akan menjadi golongan orang-orang yang menghinakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad aflaha man zakkaha, yakni telah sukses, telah jaya orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qad khaba man dassaha", sungguh telah binasa, telah merugi orang-orang yang mengotori diri dia dengan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada kita satu doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar diri kita ini dijauhkan dari kemaksiatan dan terus-menerus berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala adalah doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaannya. Berikanlah kepada diriku ketakwaannya. Ini permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang maksum, nabi yang terhindar daripada dosa, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang akan datang yang dan yang telah lalu masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwanya diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa doa lanjutan daripada doa tadi, wa ya Allah wa dan sucikan jiwaku ini wa anta khairu man zakkaha dan engkau ya Allah sebaik-baik yang membersihkan jiwa seseorang wa anta waliyuha wa maulaha dan engkau ya Allah yang menjadikan wali akan semua jiwa manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat pendengar radio Raja yang makan Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan kita untuk membersihkan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-qunut al-qunut yakni orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir al-amnu min makrillah yakni merasa aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan wa arba'un fil lisan dan empat yang lainnya ada pada lisan kita yakni dosa besar tadi Empat yang lainnya ada pada lisan kita. Apa itu? Berkata Ibnul Qayyim, yang pertama adalah al-qazaf, menuduh orang yang tidak mengerti apa-apa, seorang mukmina atau seorang muslim yang tidak mengerti apa-apa, tidak pernah tersentuh dengan zina, dituduh dengan perbuatan-perbuatan zina atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Wa syahadatuz zur dan juga yang dilakukan oleh lisan seseorang dan termasuk dosa besar adalah syahadatuz zur bersaksi dengan saksi yang palsu wasihir dan berbuat sihir wa huwa kullu kalamin yughayyiru insan aw syai'an min a'dha'ihi yakni sihir ini kata Ibnu Qayyim definisinya adalah setiap jampi-jampi yang diucapkan oleh mbah-mbah dukun, oleh orang-orang pinter yang bisa merubah tabiat manusia, atau merubah sedikit daripada anggota tubuhnya. Nah, ini definisi daripada sihir yang pernah didefinisikan oleh Ibnul Qayyim. Yakni perkataan yang bisa merubah manusia yang tadinya adem ayem bersama istrinya menjadi terus bertengkar dengan istrinya yakni yang bisa merubah manusia yang tadinya dia baian menjadi tidak baian yang tadinya dia tidak menaruh cinta kasih menjadi menaruh cinta kasih kemudian merubah sedikit atau banyak daripada anggota tubuh manusia dengan sihir seperti halnya yakni sihir dengan mengirimkan yakni kawat ke dalam perut seseorang jarum ke dalam perut seseorang atau mengirimkan benda-benda yang lain sehingga anggota tubuh dia terpisah atau terlukai atau menjadi cacat. Ini adalah definisi daripada sihir. Nah, ikhwani fiddin, pendengar radio Raja yang makan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya wal yaminul ghamus yang ada empat yang terakhir daripada perbuatan lisan kita yang termasuk daripada dosa besar adalah al-yaminul ghamus, yakni bersumpah dengan sumpah yang palsu. Sumpahnya yakni bisa dibeli, bisa dibayar dengan uang. Ketika dibutuhkan oleh pengadilan, maka dia bersumpah dengan sumpah yang palsu. Wahiyallati yubtilu biha au yuthabbitu biha batil yakni yaminul ghamus ini fungsinya adalah membatalkan hak yang seharusnya hak kebenaran itu milik diri dia, milik orang lain atau menetapkan sesuatu kebatilan yang sebetulnya tidak ada kebatilan itu pada diri orang lain. Nah, orang yang seperti ini berani dia berbuat sumpah dengan iming-iming harta dunia dengan iming-iming jabatan dan lain sebagainya. Kemudian beliau menuliskan wasalasun fil batni dan tiga yang ada pada perut seseorang. yakni yang dilakukan oleh perut kita perut seseorang yang dimaksud yang mana apabila dia melakukan hal ini termasuk daripada dosa-dosa besar wa aklu yakni aklu malal yatim zulman mereka yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman mendapatkan santunan anak yatim seharusnya orang tadi yakni memberikan dan menyalurkan kepada anak yatim sebagai hak sebagai hak mereka bukan menyimpannya dan bukan menginvestasikannya di bank-bank atau pada bisnis-bisnis dia ini termasuk zulm kezaliman yang dilakukan seseorang kepada harta anak yatim. Karena hakikat daripada zulum itu sendiri, menurut para ulama definisi daripada zulm, kezaliman itu sendiri adalah wada'u syai' fi ghairi mahallihi, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika dia meletakkan harta anak yatim untuk investasi sementara hasilnya dia makan sendiri, orang ini telah berbuat zalim ketika dia menjadikan harta anak yatim untuk membangun rumah dia, maka orang ini telah berbuat zalim. Ketika dia mengambil harta anak yatim hanya sekedar untuk kepentingan diri dia, maka orang ini termasuk orang yang berbuat zalim. Apalagi harta tadi dimakan dan masuk ke dalam perutnya, maka subhanallah mereka makan naudzubillah harta yang haram maka naru jahannam yang bergejolak di dalam perutnya. Yang berikutnya yang ada pada perut kita dosa besar yang dilakukan oleh perut kita adalah wa riba. Orang yang memakan dari harta riba. Seperti yang saya katakan tadi, yakni salah satu contoh daripada riba ini adalah orang menganakkan uang, menjadikan tambahan terhadap pinjaman-pinjaman uang yang dia pinjamkan. Minjam 1 juta, kembali 2 juta. Minjam 5 juta, kembali 10 juta, dan lain sebagainya. Dan termasuk daripada riba ini adalah semua transaksi-transaksi yang ada di perbankan-perbankan, di konvensional, atau sebagian perbankan-perbankan syariat yang masih belum murni transaksinya, yang masih banyak mempraktekkan riba di dalam semua transaksinya naudzubillah min dzalik. Allah nyatakan yamhaqullahu riba yakni Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan riba wa yurbis sadaqat dan akan menumbuhkan sedekah. Ma'asyiral muslimin, jelas fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan tentang haramnya riba dan termasuk di dalamnya yakni bunga bank itu termasuk daripada riba. Yang berikutnya adalah yang terjadi pada perut kita yang itu merupakan dosa besar wa syurbu kulli muskulla muskirin yakni meminum segala sesuatu yang memabukkan segala sesuatu yang akan menjadikan dirinya lupa segala sesuatu yang akan menjadikan akal pikirannya lupa itu adalah muskir minum minuman yang keras minum minuman yang beralkohol itu termasuk daripada meminum barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, Ibnu Qayyim melanjutkan wa isnani fil farji dan dua hal terjadi dosa besar itu dua ada dua yang terjadi pada kemaluan seseorang yang dilakukan oleh kemaluan kita yang dikerjakan oleh kemaluan kita apa itu kata Ibnu Qayyim az-zina wal liwat zina dan liwat Ma'asyiral muslimin pendengar radio Roja yang budiman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala perbuatan zina perbuatan liwat sama dengan perbuatan zina zina merupakan liwat liwat merupakan zina zina adalah mereka yang melakukan hubungan dengan lawan jenis tanpa melakukan pernikahan yang sah. Liwat adalah melakukan hubungan sesama jenis yang sekarang ini banyak terjadi di kota-kota besar yang banyak dilakukan oleh kaum Lut, kaumnya Nabi Lut yang terkenal dengan sebutan kaum Gai atau mereka kalau di kalangan wanitanya terkenal dengan sebutan kaum lesbi ini merupakan ya ini salah satu perbuatan yang termasuk daripada perbuatan zina Ikhwan fitin yang makan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mempertegas mungkin tentang masalah liwat, masalah homoseksual atau lesbian. Saya ingin yakni mendudukkan permasalahan ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Lut atau perbuatan homoseksual atau perbuatan lesbian itu bukan termasuk daripada zina. Sehingga marak sekali sekarang ini beredar di kota-kota besar orang yang menjual selain menjual diri dengan nama zina prostitusi juga ada lelaki menjual diri untuk laki-laki. Wanita menjual dirinya untuk wanita. Kelihatannya adalah seperti hal biasa saja, tapi ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam perbuatan zina. Salah satu dalil tentang keharaman zina Allah Subhanahu wa taala nyatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina, jangan kalian mendekati zina. Innahu kana Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah dosa besar. Kemudian tentang masalah liwat atau homoseksual atau lesbian. Nah ini yang perlu saya dudukkan tentang dalil-dalil keharamannya. Yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 80. Ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian mendatangi satu fahisyah, satu perbuatan dosa besar? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin yang tidak pernah dilakukan seorang pun di dunia ini. Subhanallah. Ini hanya terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Apabila kalian mendapatkan orang yang melakukan amalan-amalan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah orang yang melakukannya dan orang yang menjadikan objek atau orang yang dijadikan korbannya. Na'udzubillahi min dalik itu hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din yang makan Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan lut homoseksual dan lesbian ini sekarang lagi disorot matang-matang oleh media massa. Yakni saya tertarik untuk menerangkan hal ini kepada antum hadirin, antum yang mendengarkan kajian ini karena subhanallah al Adim, yakni perbuatan ini sebetulnya berawal dan berakal berakar dari permasalahan ekonomi. Disebutkan di sana sebab terjadinya homoseksual atau lesbian adalah satu tipu daya syaitan, hutuati syaitan yang pernah dilancarkan kepada anak Adam, kepada kaumnya Nabi Lut, yakni ketika itu sebetulnya mereka kaumnya Nabi Lut ini adalah orang yang suka dermawan, orang yang suka berderma. Orang yang selalu cinta akan kebaikan. Namun subhanallah al-azim Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Menguji dengan kekeringan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Tadinya pertaniannya subur jadi tidak subur sehingga mereka hidup di dalam kemiskinan. Ini mungkin yakni salah satu motivasi atau merebaknya homoseksual lesbian di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya disebabkan karena lemahnya ekonomi seseorang sehingga mereka berani melakukan hal-hal ini. Hal ini pernah ada di zaman Nabi Lut. Yani ketika mereka sudah tidak bisa bercocok tanam lagi, sawahnya sudah tidak subur lagi, penghasilannya sempit dan lain sebagainya, maka syaitan naudzubillah min dzalik berusaha menipu mereka dan membisikkan kepada mereka, "Hei kaum, wahai kaum, ketahuilah Sebab kalian ini binasa, kalian ini tidak punya rezeki karena kalian ini yakni tidak melakukan sesuatu hal yang bisa atau yang yang bisa mendatangkan rizki dari langit dan mensuburkan tanah-tanah yang kalian akan jadikan tempat untuk bercocok tanam. Maka suatu ketika yakni iblis memberikan gambaran dan tipuan kepada mereka bahwasanya apabila kalian ingin sukses, ingin jaya, maka apabila ada seorang yang datang asing, orang asing datang ke negeri kalian, ke kampung kalian, ke rumah kalian, maka tangkaplah dia, maka sodomilah dari yakni eh, sodomilah dari dari belakang atau dari dubur mereka. Nah, ketika itu setelah mendengarkan tipu daya syaitan ini, syaitan berubah menjadi seorang yang berwajah yang sangat tampan sekali keluar dan orang tidak orang menyangka orang semua menyangka bahasanya orang ini adalah orang asing, orang yang akan singgah di kampung mereka, ditangkaplah orang tadi dan subhanallah dilakukan apa yang diperintahkan oleh iblis dan akhirnya mereka terbiasa melakukan perbuatan ini sehingga yakni perbuatan tadi dinamakan perbuatan kaum Nabi Lut dan yakni beberapa tempat-tempat yang mengamalkan perbuatan ini yakni ada satu kota yang namanya Sodom, ada yang namanya Dusah, ada yang namanya Amurah, ada yang namanya Sosura sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan dan amal kaum Nabi Lut ini dikatakan kaum Sodomi. Na'udzubillah min dan jelas keharamannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya kata Ibnul Qayyim wa isnani filyat dan ada dua hal yang ada pada tangan kalian. Yakni dua hal itu adalah al-qatl al-qatl yakni membunuh jiwa yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala wasariqah dan mencuri mengambil harta orang lain tanpa sebab mengambil harta orang lain yakni karena ingin memanfaatkannya sehingga orang lain binasa dengan perbuatan dia tadi wa wahidun yakni satu hal ada pada kaki kita yakni al firar minaz zahaf lari yakni dari peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar dan satu hal lagi terjadi pada seluruh tubuh kita. Apa itu kata Ibnul Qayyim? Adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena ikhwan fiddin yang makan Allah Subhanahu wa taala semua perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim ini menjadikan saksi bahwasanya dosa-dosa besar itu ada 17. Ada yang ada yang dilakukan oleh hati seseorang, ada yang dilakukan oleh lisan dan mulut seseorang, ada yang dilakukan oleh perut seseorang, ada yang dilakukan oleh kemaluan seseorang, ada yang dilakukan oleh tangan seorang, ada yang dilakukan oleh kaki seseorang, dan yang terakhir ada yang dilakukan yakni oleh uh, seluruh anggota tubuh kita, yakni seluruh jasad kita, yakni ukukul walidain ma'asyiral muslimin pendengar radio Roja yang budiman dari kesaksian atau dari perkataan Syekhul Islam Ibnul Qayyim jelas bagi kita jumlah dosa besar itu tidak sedikit tapi banyak sekali. Tetapi hal-hal tadi tentunya tidak disebutkan oleh para imam-imam dengan dalil-dalilnya. Akan tetapi yakni pengarang buku ini Syekh Hamid ibn Muhammad Al-Muflih yakni ingin memberikan contoh satu-satu dosa-dosa besar sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan juga uh, eh, mawarat dan akibatnya yang disebabkan oleh perbuatan tadi. Yang pertama adalah contohkan oleh pengarang buku ini setelah dia me menerangkan dan membawakan perkataan para imam-imam. Beliau membawakan contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalamnya cerita tentang dosa-dosa besar. Salah satunya adalah yang pertama, ini banyak digemari oleh orang-orang kita sekarang ini dan marak sekali orang menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan yang biasa adalah berdusta. Di dalam hadis Abi Hurairah semoga Allah meridainya bersabda Rasulullah SAW, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa hendaklah dia seret tempat duduknya, tempat yang dia setiap hari berada di atasnya ke dalam api neraka. Hadis ini adalah hadis yang mutawatirah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian <clears throat> yang berikutnya adalah orang yang membin, yang membunuh jiwa. Ini hadisnya adalah Pertama ayat Allah Subhanahu wa taala tentang dosa orang-orang dan ganjaran orang-orang yang membunuh diri dia alias bunuh diri. Kata pengarang buku ini innaha jarimatun udma wadahiyatun wadahiyatun dulma sesungguhnya membunuh jiwa seseorang merupakan satu perbuatan kriminal yang sangat besar yang membunuh diri di sendiri yakni qatil nafsahu membunuh diri dia sendiri bunuh diri merupakan satu perbuatan kriminal yang paling besar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih, maha kasih dan maha sayang terhadap diri kalian. Wa may yaf'al dzalika barang siapa yang mengerjakan perbuatan tadi, auduwanan ini karena menentang Allah Subhanahu wa taala dan zulman karena perbuatan kezaliman fasaufa nuslihi maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan akan menimpakan naran yakni api neraka wa kana dzalika 'ala Allah yasira dan yang demikian ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah surat ini adalah uh, uh, salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. <clears throat> Ikhwani fiddin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang termaktub di dalam surat An-Nisa ini dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah semoga Allah meridainya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bihadidatin Barang siapa yang membunuh jiwanya dengan hadidah, yakni dengan jarum ya, atau dengan besi kecil, fahadidatuhu fi yadihi yutawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada yakni besi kecil tadi atau jarum tadi dimasukkan ke dalam batinnya dalam perutnya maka yakni orang ini akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan balasan api neraka khalidan kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Faman syariba summan faqatala nafsahu wa huwa yatahassahu. Barang siapa yang minum racun, minum baygon, minum racun tikus ataupun racun-racun yang lainnya dan sempat dengan perbuatan tadi membunuh diri dia wahwa yatahassahu minumnya sedikit-sedikit maka dia berhak mendapatkan naru jahannam api neraka khalidan mukhalladan kekal abadi di dalamnya wa man taradda min jabalin begitu pula orang yang menjatuhkan diri dari gunung kalau sekarang ini tidak ada gunung jatuh dari bangunan yang yang tinggi atau kalau jatuh dari gunung yakni dia milih gunung yang tinggi kemudian menjatuhkan dirinya Faqatala nafsahu dan membunuh dan dia e, membunuh dirinya dengan perbuatan tadi, maka dia akan masuk neraka jahanam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Ma'asyiral muslimin pendengar radio Roja yang makan Allah Subhanahu wa taala, saya menutup kajian kitab Al-Ma'asi dengan masalah bunuh diri ini, yakni bunuh diri merupakan dosa merupakan dosa besar apapun niatnya dan jenisnya jelas yang dinamakan bunuh diri ya bunuh diri tidak ada bunuh diri yang beruj yang berujungkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti yang sekarang ini banyak difatwakan tentang masalah bom bunuh diri merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala orang yang menaruh bom di kertasnya, orang yang menaruh bom di eh, tempat-tempat uh, perbelanjaan umum dan meledakkan bom-bom tadi itu adalah jihad di jalan Allah. Ini merupakan pemahaman yang menyimpang daripada pemahaman ahlu sunnati wal jamaah. Bunuh diri adalah bunuh diri, tidak bisa dikatakan syahid mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan perbuatan demikian, dia telah tersesat, dia telah termakan dengan fitnah-fitnah khawarij yang selalu menggaungkan dan menyuarakan bahwasanya mufajirat bom-bom bunuh diri merupakan solusi untuk menakuti orang-orang kafir bahwasanya mereka itu punya kekuatan dan lain sebagainya. Mereka lupa akan ayat Allah yang namanya bunuh diri itu, Mas, yang namanya bunuh diri itu ya akhi, yakni di dalam api neraka Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima an-nisa." Janganlah kalian yakni membunuh diri kalian karena Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian Maha Rahim, masa Maha kasih sayang. Orang yang menyatakan atau yang membunuh dirinya ini bangga dia alhamdulillah saya mati syahid maka langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui sangkaan mereka ini adalah sangkaan yang batil. Allah Subhanahu wa taala tetap menganggap orang yang melakukan perbuatan demikian adalah orang yang mati bunuh diri. Ketahuilah banyak sekali kemadaratan, mafsadah, kerugian yang dihasilkan oleh orang-orang yang melakukan bom bunuh diri tadi. Orang yang tidak bersalah jadi terbunuh dalam peristiwa tadi. Orang-orang yang memiliki niat yang baik anak-anak, eh, kemudian ibu-ibu, kemudian orang-orang yang lemah. Dengan sebab perbuatan mereka, mereka juga sempat terbunuh dengan kejadian bom-bom bunuh diri seperti yang dilahirkan oleh orang-orang atau seperti yang difatwakan oleh orang-orang yang mengaku dirinya adalah Islam. Islam jauh daripada yang antum sangkakan. Islam adalah agama rahmah, Islam adalah agama kasih sayang, Islam adalah agama ihsan, berbuat baik kepada yang lainnya. Apakah antum pernah mendengar satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap binatang ternak yang ingin disembelih oleh seseorang, binatang yang akan kita makan sendiri? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang yang akan menyembelihnya, "Idza dabahtum fa ahsinul fa ahsinus Faahsinul kitlah. Apabila kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, yang bisa mengistirahatkan, yang bisa mengenakkan binatang yang akan kalian makan dan kalian sembelih. Padahal binatang itu kita beli dengan uang kita sendiri. Bisa kita apa-apakan. Tapi Nabi SAW mengatakan demikian. Itulah bentuk ihsan, berbuat baik, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan kita makan. Lantas bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang mulia yakni manusia lebih aula, lebih dihormati, lebih kita sanjung tinggi harkat dan martabat mereka. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Kemudian kejadian yang kedua, ikhwani fiddin, adalah satu cerita yang luar biasa. Ketika itu Rasulullah SAW alaihi wasallam mengutus pasukannya bersama beliau ingin menggempur satu perkampungan, satu suku, satu kabilah yang tidak mau masuk Islam. Setelah terjadi negosiasi, maka Rasulullah SAW alaihi wasallam putuskan, ayo sama-sama kita berangkat ke sana, yakni menawarkan negosiasi yang terakhir kalau tidak mau maka yakni mereka akan diperangi. Sampailah Rasulullah SAW ke tempat tadi, sementara matahari sudah mulai terbenam dan sementara yakni cahaya matahari sudah tidak kelihatan lagi alias sudah malam. Nabi SAW langsung menginstruksikan kepada para sahabatnya dengan perkataan, Man rama billaili falaisa minna. Hei para sahabatku, siapa saja di antara kalian yang melepaskan anak panahnya pada malam hari ini bukan termasuk golonganku karena kalian tidak tahu akankah panah, anak panah tadi mengenai anak kecil orang wanita anak, uh, kaum wanita dan orang-orang yang tidak berja, berdaya maka kalian akan menjadi dosa ini bentuk rahmat Islam kepada kaum muslimin dan juga kepada umat manusia. Islam selalu mengedepan, mengedepankan kedamaian, Islam selalu mengedepankan solusi, bukan seperti yang dilakukan oleh atau takfir, yakni orang-orang yang suka mengkafirkan orang atau orang-orang yang suka yakni melakukan bom-bom bunuh diri di tempat-tempat umum. Demikian ikhwani fiddin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini dan akan menjadikan hati kita lunak kembali kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala maksiat dan dosa besar. Nah, Jazakallah khairan. Ah, Fawaz. Taib Ustaz. Ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada demikian sesi materi dari pembahasan al-ma'ashi wa asaruha alal fardi wal mujtama dan untuk uh, selanjutnya kita akan uh, menyimak uh, Ustadz, halo? Iya. Ya, uh, sesi tanya jawab dan juga uh, penjelasan mengenai program uh, media Ustadz ya, iya, ya insyaallah ya, taala. Ya. Nah, uh, ke kemudian Ustadz uh, perlu diketahui mungkin nanti setelah sesi ini kami juga akan ada satu sesi kajian lagi dengan asatidah yang berada di Madinah. Oleh karena itu uh, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja membuka pertanyaan saja sampai uh, jam jam 21.15 kemudian nanti okay. Eh, penjelasan tentang medium sampai jam 21.30 saja. Yeah. Ya. Nah, kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari mana Pak? Uh, dari Abu Ibrahim Pak. Di mana Pak? di Ciledug. Iya, silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Abai Ibrahim. Silakan. Uh, berdasarkan penjelasan Ustaz bahwa orang ah, orang-orang pelaku homoseksual atau lesbian dan hal-hal yang menyimpang itu mendapatkan oleh uh, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Uh, apakah ada doa-doa supaya terhindar dari penyakit-penyakit uh, tersebut, Ustaz? Uh, ya. hmm, cukup Terima ya. kasih, ya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa menyimak Ustaz. Nah, silakan. Uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertanyaan ini yakni didengarkan oleh orang-orang yang terfitnah dengan fitnah-fitnah homoseksual. Yang pertama, saya katakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan homoseksual itu merupakan satu perbuatan yang haram, tidak boleh orang mendekatinya dan tidak boleh orang melakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat pendengar radio Roja yang makan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita terfitnah dan jatuh di dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pelakunya berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwasanya ini adalah penyakit, ini adalah penyimpangan seksual, ini adalah perbuatan yang harus kita jauhi karena merupakan salah satu bentuk ketidakridaan akan takdir Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dalik. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, bukan laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dengan taubat insyaallah taala hati kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan daripada perbuatan itu. Kemudian yang kedua, kita harus berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ikhlas ini yakni hati seseorang akan semakin putih dan akan semakin mudah tersentuh dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati dia kuat. Kemudian yang ketiga hendaklah dia bersabar. Bersabar terhadap apa yang dia temui, apa yang dia hadapi, kelihatannya menggiurkan, kelihatannya enak, kelihatannya ini dan itu, sabar, tidak melakukan hal itu, dan mengatakan di dalam dirinya, ini adalah perbuatan dosa yang harus kita kita yakni kita tinggalkan jauh-jauh dan jangan sampai tersentuh di dalam yakni kita tersentuh di dalam perbuatan tadi. Barang siapa yang yatasabbar yusabbiruhullah Barang siapa yang berbuat sabar maka Allah subhanahu barang siapa yang berusaha untuk sabar maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesabaran bagi dia. Yang terakhir nasihat saya adalah mujahadah, terus diperangi hawa nafsu kita, yakni dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak terapi-terapi dan mungkin nanti ada sesi khusus tentang masalah ini dan penelitian-penelitian kenapa terjadi perbuatan ini dan banyak dan marak sekali di Indonesia ini. Demikian terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nah. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat di line telepon berikutnya. Halo. Ya, terputus tampaknya. Uh, kami persilakan kembali di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan bertanya seputar kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana, Pak? Ini dari Abu Ilham di Babakan, Silangsi. Silakan Pak Abu Ilham. Silakan. Ini gimana itu kalau semuanya pelaku dosa syirik itu ada orang yang mengatakan kalau nggak mengkafirkan maka kita yang kafir. Apa itu -hmm. benar Ustaz? Baik, cukup iya. ya. Nah. Iya, Abu Ilham barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Iya, Abu Ilham barakallahu fiik. Itu adalah syubhat orang-orang yang yakni yang selalu terfitnah dengan fitnah takfir itu adalah kerincuan pemikiran orang-orang yang terfitnah dengan fitnah takfir yakni apabila kita melihat orang yang berbuat kekufuran maka apabila itu adalah kekufuran yang jelas dan kita yakni telah berusaha untuk mengembalikan diri dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan kita tegakkan hujah di atas mereka kepada mereka kita tegakkan hujah kita terangkan yang benar itulah kewajiban kita adapun masalah takfir kita takfirkan kita kafirkan secara umum bahasanya orang yang berbuat demikian apabila orang ber, beribadah kepada selain Allah contohnya menyembah ini dan itu kita katakan secara umum dia itu adalah kafir adapun kita menghukumi secara khusus secara individual yang dilakukan oleh orang tadi maka ini lebih baik antum hindari karena hal ini adalah permasalahan-permasalahan yang mana para ulama berhak untuk menghukuminya. Adapun hal-hal yang sifatnya umum, orang yang berbuat seperti ini adalah adalah kufur. Kita tidak mentakyin, tidak mengkhususkan dan tidak menunjuk satu seorang individual dengan perbuatannya itu adalah kufur. Naam. Baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Dari Verdi Keranggan Pak. Silakan, silakan ya, dengan selesai. Ini Pak Ustad, ya ini seperti di TV-TV sekarang kan sudah mulai banyak itu ya iklan-iklan paranormal gitu ya Pak Ustad. Iya iya. Iya. Uh, karena kalau saya melihat tuh dalam hati saya tuh udah apa pengen pengen protes tapi kita nggak bisa gitu Pak. Hmm, iya iya. Tapi iya. kita dalam hati gitu kan ya, masya Allah kok sudah seperti ini. Iya. Nah dari pemerintah sendiri sepertinya nggak ada upaya gitu loh Pak untuk hmm. menahan itu supaya iklan itu nggak ada gitu kan. Iya, iya, iya. iya. Nah itu apakah dalam hati kita begitu saja udah hmm. ada pahalanya apa gimana Pak Ustaz? Naam. Nah, cukup ya. Iya. Abu Ilham barakallahu Fik. Semoga Allah memberikan berkah kepada Abu Ilham dan keluarganya. yakni pertama ini merupakan fenomena yang menyakitkan kita sebagai kaum mukminin sebagai ahlu tauhid orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maraknya tontonan kesyirikan dengan maraknya yakni para dukun dan paranormal menjual nasib manusia iya. mereka telah mengaku mereka mengetahui ilmu gaib seperti contohnya yakni seperti yang antum sebutkan tadi iya. yakni kewajiban kita adalah kalau kita memiliki kekuasaan hendaklah kita menembus jalur-jalur pemerintahan dalam hal ini yakni menteri uh, penerangan informasi agar yakni lebih teliti hmm. me memperhatikan eh, hal-hal uh, ini untuk kaum muslimin. Kalau kita tidak bisa melakukan hal ini, maka seperti yang antum katakan, antum bisa yakni beramar ma'ruf dengan cara mengatakan ini adalah salah. Kalau tidak bisa penolakan dengan hati, cukup ini merupakan satu marhalah, satu jenjang iman yang paling doif dalam masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah. nah. Kita masih dari uh, angkat dari penelpon ke berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Ibu atau Bapak. Nah, terputus tampaknya. Kita angkat kembali di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan bertanya pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Mohon maaf dikecilkan monitornya, Pak. Ada feedback. Ya, sebentar. Pak. Ya, silakan. Sudarto di di hmm. jantung Pak. Silakan Pak Sidarto. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Sidarto. Ya, Ustaz Ana mau nanya tentang ini tadi tentang sihir. Iya. Uh, kalau uh, Ana pernah bergaul dengan teman itu mere mereka bilang eh, pengisian pengisian pengisian gitu modelnya Ustaz. Iya, di situ tenaga ah. uh, dalam ya. Iya, uh, terus mereka get, gitu merapal setelah itu hmm. ya katanya ini ilmu dari Allah gitu. Ya, hmm. Ya, mohon hmm. Uh, pandangan terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Perbuatan sihir seperti yang diterangkan oleh uh, antum tadi Pak Sudarto di Cijantung ya. Iya betul. Ya hmm. mudah-mudahan didengarkan oleh orang-orang yang yang ada di sekitar sana juga. Ya Pak Sudarto ketahuilah bahwasanya perbuatan sihir ini adalah satu perbuatan yang merugikan manusia. Yakni menjadikan manusia itu yakni merugi dengan perbuatan tadi Manusia itu yang tadinya benci menjadi senang, senang menjadi benci dan lain sebagainya. yakni sesuatu yang membuat manusia itu rugi. Saya katakan ketika mereka mengatakan ini ilmu dari Allah, ini merupakan tadrij, ini merupakan penyusupan, ini merupakan tipu daya syaitan. Mereka mengesankan ilmu-ilmu sihir yang mereka pelajari harus membaca Al-Fatihah dulu. Ila hadrati fulan Al-Fatihah, ila hadrati ini Al-Fatihah ila hadrati fulan al-baqarah ila hadrati fulan al-annas dan sebagainya yakni mereka mengesankan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala padahal di balik itu semua ada praktek taatnya mereka kepada perintah-perintah jin atau perintah-perintah syaitan yang telah menyalurkan ilmu kepada mereka Ini banyak sekali hal-hal ini dan hal-hal ini yakni tidak boleh antum pegangi sebagai kebenaran dan tidak boleh dianggap sebagai ilmu dari Allah Subhanahu wa taala karena ilmu dari Allah itu didasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tapi kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saja dari Laka. pendengar kita di Cibubur. Ustadz, bagaimanakah uh, hukumnya bagi orang yang mengganti jenis kelamin, Ustadz? Karena alasan pribadinya lebih condong dari uh, ke jenis jenis iya, kelamin yang lain. Cewek, gitu nah, ya? betul Ustaz. Hmm. Hmm. Barakallahu fik. Orang yang menanya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, hmm. bagaimana hmm. hukumnya mengganti kelamin? Saya katakan di sini ini termasuk takhir halkullah. termasuk perbuatan dosa besar dan orang ini termasuk orang yang tidak ridho akan takdir akan kodok dan takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, maka tidak boleh yakni bagi orang tadi mengganti kelamin, yakni menyuntikkan silikon pada susunya sehingga menjadi besar seperti perempuan, yeah. kemudian mengoperasi uh, hidung mereka atau mengoperasi bibir mereka seperti yang kita lihat di televisi sekarang ini banyak sekali yakni orang yang merubah diri mereka menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki naudzubillah. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di Bekasi. Ustaz saya seorang uh, uh, penuntut ilmu yang setiap anak taklim atau berusaha untuk mendatangi majelis taklim selalu hmm. berbohong kepada orang tua. Nah. Karena kalau berkata jujur untuk e, belajar ilmu agama maka tidak akan diizinkan. Iya. E, karena orang tua saya menganut faham pluralisme dan seorang e, Eh, yang mempunyai ke pemahaman kebatinan. Bagaimana Ustaz ya. hukum dari berbohong ini? Ya, berbohong adalah perbuatan dosa, yakni antum harus menja harus menjauhkan yakni perbuatan bohong tadi seperti yang saya katakan tadi, yakni Nabi SAW eh, melarang orang berbuat bohong kapanpun dan dimanapun dia dan bagaimanapun kondisinya kecuali bohong yang di, di yakni ditujukan untuk uh, kepentingan dua belah pihak seperti menenteramkan eh, menentramkan dan mendamaikan dan mengakurkan kedua pasangan suami istri, kemudian orang yang sedang uh, tidak bertegur sapa dan lain sebagainya. Demi yakni kepentingan-kepentingan untuk dua belah pihak. Yakni katakan kebaikan kepada bapak antum meskipun itu adalah kepahitan bagi diri antum dan dan bersabarlah apa yang menimpa diri antum karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepada antum. Nah. Taib. Kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana Bapak? Dari Bekasi, Andi. Ustaz. Pak Andi, silakan. Iya, begini Ustaz. Iya. Uh, <clears throat> kalau saya perhatikan di lingkungan atau di masyarakat itu rata-rata uh, pergi ke dukun atau paranormal itu dianggapnya biasa-biasa saja iya. selama hmm. tujuan kita baik gitu ya Ustaz ya. Iya, Sampai iya. waktu itu sebelum kami uh, <clears throat> menganut manat salaf Waktu itu istri saya pernah ikut dalam satu kajian di lingkungan kami. Itu ustazahnya ditanya tentang uh, apa itu? uh, mengenai uh, eh, ustazah saya nanya kan gitu ya, ya. Terus yeah. bagaimana hukumnya kalau misalkan kita sebagai istri pergi ke paranormal untuk membekali diri supaya suami betah di rumah gitu ya Ustaz ya? Iya, iya, iya. Jawabnya ustazahnya naudzubillah min Katanya oh itu mah nggak apa-apa no. yang penting kan itu demi kebaikan uh, gitu iya. nah ini fenomena di masyarakat rata-rata seperti itu, seperti itu. Nah, iya, iya. tolong iya. Ustadz jelaskan supaya mudah-mudahan banyak orang mendengarkan nah, tentang hmm. nasihat Ustadz. Ya. Iya, terima kasih terima Pak kasih. ya atas masukannya. Yang pertama, yang pertama ketahuilah kepada kaum muslimin setiap orang yakni tidak mesti berpatokan bahwasanya semua yang diniatkan atau yang penting niatnya baik itu adalah baik karena Islam itu yakni telah mencontohkan satu hal yang jarang sekali orang tahu bahasanya diterimanya amalan atau ditolaknya amalan itu dengan dua syarat bukan hanya bukan dengan hanya niat yang baik saja Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba dengan dua syarat yang pertama ikhlas atau yang pertama berkaitan dengan masalah niat dan yang kedua berkaitan dengan sejauh mana dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yakni ustazah tadi mengatakan yang penting niatnya baik, zina pun adalah haram, yang penting niatnya baik, maka zina akan menjadi halal bagi orang tadi. Ini akan merusak agama. Kalau mencuri itu adalah haram, kalau niatnya baik maka boleh. Ini adalah perusakan terhadap agama ini. Oleh sebab itu, jadi saya nasihatkan kepada orang-orang yang pergi ke paranormal untuk suaminya agar suaminya lengket, ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi perbuatan syirik apabila terus-terus dilakukan dengan keyakinan bahasa paranormal bisa merubah nasib mereka. Nauzubillah min dzalik. Naam. Taib. Masih di line telepon kita angkat kembali di 8236543 untuk pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Taib. Assalamualaikum. Iya, mohon dikecil eh, di apa dikeraskan suaranya Pak dari mana? Ya, dari Amri di Cimanggis. Mohon dikecil eh, dikeraskan lagi, silakan. Iya, dari Amri di Cimanggis. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, eh, saya ingin menanyakan uh, masalah uh, uh, masalah rekan kita yang terpidana mati itu mengatakan bahwa uh, ia tidak mau mengajukan gerasi ke presiden dengan alasan bahwa itu bisa uh, sama mengartikan dengan uh, eh, sirik atau minta ampunan ke presiden apakah itu sama dengan uh, dosa sirik itu Pak Iya. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya ini pertama kali kita katakan perbuatan semua perbuatan mereka itu dari awal sudah didasarkan dengan hal yang salah. Oleh sebab itu, karena perbuatan mereka itu didasarkan dengan hal yang salah, maka seluruh langkah yang diambil oleh orang yang terpidana mati tadi adalah salah. Pertama, yakni dasar mereka menjadikan pemboman di tempat-tempat umum dan tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya adalah dasar yang salah. Karena dilahirkan dari satu pemikiran yang salah, pemikiran yang dilahirkan oleh orang-orang khawarij yang mana salah satu kegiatan dan kesenangan mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum pada hukum selain Allah Subhanahu wa taala maka semua apa yang dilahirkan daripada pemikiran mereka adalah salah. Oleh sebab itu, yakni tidaklah dianggap perkataan mereka karena memang dasar pemikiran mereka adalah pemikiran yakni khawarij, penganut dan pengekor pemahaman-pemahaman khawarij dari golongan takfiriyin. Nah.